Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan anugerah. Dan Alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul pada sore hari ini di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk bersama-sama mempelajari dan juga menuntut dan mendalami agama ini. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda may bihi khairan yufaqihhu fid yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan maka Allah SWT akan memahamkan dia di dalam agamanya ini menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu agama dan bahwasanya di antara alamat ciri seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Swt adalah dimudahkan dia untuk memahami agamanya. Untuk memahami agamanya. Dan sebagian ulama mengatakan yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak memahami agamanya berarti dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian kita bersama-sama berusaha untuk mempelajari agama kita yaitu agama Islam. Dan terkait dengan menuntut ilmu di Masjid Nabawi, maka di sana ada keutamaan khusus bagi orang yang menuntut ilmu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man dakhala masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuh aw yu'allimuhu kana kal mujahid aw fahuwa bimanzilatir mujahid fi sabilillah wa man jaa'a li ghairi dhalik fahuwa bimanzilatir rajul aw fi manzilatir rajul alladhi yanzuru ila mata'i ghairihi yang artinya Barang siapa yang datang ke masjidku ini Yaitu Masjid Nabawi Untuk Mempelajari sebuah kebaikan Atau mengajarkan sebuah kebaikan Maka dia seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Dan barang siapa yang datang ke sini Untuk selain itu Maka dia seperti seseorang Yang melihat barang orang lain Artinya dia datang ke Masjid Nabawi melihat orang lain mendapatkan pahala yang banyak dengan menuntut ilmu di sini atau mengajarkan ilmu di sini sementara dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersama-sama saling menasihati antara satu dengan yang lain dan mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan bagi yang memahami bahasa Arab, maka lebih diutamakan. Dia bisa bersimpuh di hadapan para ulama yang tersebar di Masjid Nabawi ini. Adapun bagi saudara-saudara kita yang tidak memahami bahasa Arab, maka silahkan menghadiri majelis seperti ini yang di situ disampaikan kajian ini dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Dan materi yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang adab-adab atau yang pertama adalah tentang keutamaan kota Madinah. Kemudian tentang adab-adab yang dilakukan oleh orang yang datang berziarah ke kota Madinah. Dan sebelum saya memulai materi ini, perlu saya beritahukan bahwasanya kajian ini juga bisa didengarkan oleh ibu-ibu dan e, bisa didengar di kedua musola bagian kiri maupun bagian kanan. Kemudian di akhir kajian, kalau misalnya masih ada waktu maka akan kita buka ya pertanyaan bagi jamaah sekalian. Dan cara bertanyanya adalah dengan menulis di kertas kemudian disampaikan ke saya. Apabila masih ada waktu dan saya bisa menjawab pertanyaan maka akan saya jawab. Dan seandainya tidak bisa, maka akan saya tinggalkan dan silahkan bertanya kepada yang lain. Atau ditunggu jawabannya sampai e, kesempatan yang akan datang. Kemudian bagi yang ingin mendapatkan rekaman dari kajian ini maka bisa diambil di bagian e, perekaman kajian yang ada di pintu nomor 18. Saudara sekalian, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan membuka hati kita semua di depan kita ada sebuah kitab yang berjudul Fadlul Madinah, keutamaan kota Madinah yang dikarang oleh guru kami yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah semoga Allah SWT menjaga beliau dan beliau adalah termasuk pengajar tetap di Masjid Nabawi ini beliau memiliki kitab yang ada di depan kita ini yang sangat bermanfaat di mana beliau berbicara dalam kitab ini tentang beberapa keutamaan kota Madinah dan juga adab-adab orang yang tinggal di kota Madinah ini serta adab-adab orang yang datang untuk berziarah ke kota Madinah ini. Di awal kitab beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Dan saya sebutkan di sini tiga hadis saja atau tiga di antara keutamaan-keutamaan kota Madinah tersebut. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota Rasulullah SAW ini sebagai tanah haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahasanya beliau SAW bersabda Inna Ibrahim harrama Makkah Wa inni haramtul Madinah Yang artinya Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah Dan aku telah mengharamkan kota Madinah Dan maksud dari mengharamkan di sini adalah menunjukkan keharaman Karena sesungguhnya yang berat untuk menghalalkan dan juga mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun para anbiya dan rasul termasuk diantaranya Nabi Ibrahim dan juga Rasulullah SAW maka mereka tugasnya adalah menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah menyampaikan dan menunjukkan keharaman kota Mekah dan juga kota Madinah. Dan maksud dari mengharamkan di sini adalah menjadikan tanah ini ada hukum-hukum tertentu. Di mana disebutkan di dalam hadis bahwasanya di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram dilarang kita untuk memotong pohon-pohon yang ada di tanah haram ini. Maksudnya adalah pohon-pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya campur tangan dari manusia. Adapun pohon-pohonan yang tumbuh dengan campur tangan manusia dan dirawat oleh manusia seperti pohon kurma atau taman yang ada di kota Madinah maka tidak masalah karena ini adalah dirawat oleh manu, manusia kemudian di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram adalah kita dilarang untuk memburu buruan yang ada di tanah haram ini dilarang sama sekali kita untuk memburu buruan yang ada di tanah haram di kota Madinah. Kemudian yang dimaksud dengan tanah haram ini adalah tanah yang sudah dibatasi oleh syariat. Yang sudah dibat, yang ditentukan batasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya tanah haram batas utara ini adalah Bukit Thaur dan batas selatannya adalah Bukit Air. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Kota Madinah ini adalah tanah haram. Dari mana? Dari air sampai ke Bukit Thawr. Bukit Air ini posisinya kurang lebih di sebelah selatan kota Madinah. Adapun Bukit Thawr maka posisinya berada di sebelah utara. Tepatnya di sebelah belakang Gunung Uhud. Ini adalah batas utara dan juga batas barat dari tanah haram. Kemudian batas timur dan dan juga barat maka ini dibatasi dengan lahar kering yang dalam bahasa Arabnya adalah labah. Rasulullah SAW bersabda, "Inni tu ma baina labatail Madinah ayyukta'a idahuha aw yuqtala sayduha." Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara dua labah Madinah Itu dua lahar kering yang ada di kota Madinah Yang barat dan juga yang yang timur Diharamkan apa? Tidak boleh dipotong pohonnya Dan juga tidak boleh dibunuh buruannya Hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim Dan dua lahar dingin ini yang barat ini dinamakan dengan Harratul Wabirah. Adapun yang timur maka dinamakan Harratu Waqim. Dan ketika perang Khandaq ya Rasulullah SAW dan juga para sahabat menghubungkan antara dua harrah ini. Yaitu harrah yang ada di barat ya Harratul Wabirah dengan harrah syarqiyah. Bagian timur yang dinamakan dengan Harratu Harratu Waqim. Ini adalah batas-batas tanah haram dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dan di zaman Nabi SAW maka tanah haram ini lebih luas daripada kota Madinah sendiri. Tanah haram di zaman Nabi SAW lebih luas daripada kota Madinah sendiri. Adapun di zaman kita sekarang ini dengan berlalunya zaman dan semakin berkembangnya kota Madinah, maka kota Madinah lebih luas daripada tanah haram itu sendiri di zaman kita. Sehingga sebagian kota Madinah ini ada yang masuk tanah haram. Dan sebagian dari kota Madinah yang lain maka ini berada di luar di luar tanah haram. Oleh karena itu sekali lagi bahasanya kota Madinah sekarang lebih luas daripada tanah haram itu sendiri. Ini kelebihan yang pertama atau keutamaan kota Madinah yang pertama bahwasanya Allah SWT telah menjadikan kota ini sebagai tanah haram. Kemudian kelebihan yang kedua adalah apa yang dicantumkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih. Innal iman layak rizu ilal madinati kama ta'rizu al hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya. Hadis ini sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Bahasanya iman itu akan kembali ke kota ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahasanya orang-orang muslimin kaum muslimin mereka akan senantiasa hatinya ingin menuju ke kota Madinah. Karena apa? Karena keimanan. Dan juga karena kecintaan mereka terhadap kota Rasulullah SAW ini. Ini maksudnya dan inilah yang diterangkan oleh para para ulama. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah Yang ketiga adalah bahasanya Rasulullah SAW mendorong umatnya Untuk tinggal di kota ini Dan bersabar dengan kesusahan dan juga kesulitan yang dia hadapi di kota ini Apabila tertimpa kesulitan Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Dalam sebuah hadis yang sahih al-Madinatu khairul lahum lau kanu ya'lamun. Kota Madinah ini lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Kemudian beliau mengatakan la yad'uha ahadun raghbatan anha illa abdallallahu lahu fiha man huwa khairum min. Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah dalam keadaan dia benci dengan kota Madinah ini kecuali Allah SWT akan menggantikan orang yang lebih baik darinya Kemudian beliau mengatakan wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Dan tidaklah seseorang bersabar di kota Madinah ini bersabar atas apa? Atas kesusahan dan juga kesulitan di dalam kota ini kecuali aku menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Atau menjadi syahid, menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kota Madinah dan di sana masih banyak ya keutamaan-keutamaan kota Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang masalah adab-adab berziarah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maka orang yang sudah dimudahkan oleh Allah swt datang ke kota Madinah ini disunahkan dia dan disyariatkan dia untuk mengunjungi lima tempat. Lima tempat ini terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Dua masjid ini adalah Masjid Nabawi, kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Adapun tiga kuburan, maka kuburan yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang khalifah setelah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Kemudian kuburan yang kedua adalah kuburan Baqi. Yang ketiga adalah kuburan syuhada Uhud. Jadi ini adalah lima tempat yang disyariatkan bagi seorang yang dimudahkan oleh Allah datang ke kota ini untuk berziarah ke sana. Yang pertama adalah Masjid Nabawi Masjid yang sedang kita duduk di dalamnya sekarang ini Dan di sana ada beberapa poin Yang perlu diperhatikan oleh para jamaah sekalian Tentang masalah berziarah ke Masjid Nabawi ini Yang pertama bahwasanya tujuan utama kita datang ke kota Madinah ini adalah untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Cara berziarahnya bagaimana? Yaitu dengan cara melaksanakan, melakukan solat di dalam Masjid Nabawi ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh kita berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat dengan maksud untuk beribadah kecuali ke tiga masjid. Masjid yang pertama al masjidil Haram. Wa masjid hadza dan juga masjidku ini. Wal Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan utama kita datang ke kota Madinah ini adalah untuk melakukan sholat di dalam Masjid Nabawi. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tentang keutamaan sholat di dalam Masjid Nabawi ini. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjid hada khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al masjid al haram." Salat sekali di masjidku ini, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram karena sholat di Masjidil Haram ini seratus ribu lebih baik daripada sholat di masjid yang lain hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menunjukkan tentang keutamaan yang besar bagi orang yang sholat dan melakukan sholat di Masjid Nabawi ini Bahasanya sholat yang dia lakukan di sini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang, yang lain. Dan ini sekali lagi adalah rahmat dan menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita semua. Di mana dengan amalan yang sedikit kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan kita tahu, ya jamaah sekalian bahwasanya nanti di akhirat akan ada mizan, akan ada timbangan. Di mana Allah akan menimbang antara kebaikan kita dan juga kejelekan kita dan betapa butuhnya kita dengan kebaikan. Betapa butuhnya kita dengan kebaikan karena kita terlalu sedikit beramal dan terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi bapak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian untuk bisa memperbanyak amal di kota Madinah ini dan juga nanti di Makkah Al-Mukarramah. Yaitu dengan cara melaksanakan solat di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Dan Allah SWT mengatakan Faman taqulat Fa amma man taqulat mawazinuh Fahuwa fi aishatir radiyah Wa amma man khaffat mawazinuh Fa ummuhu hawiyah Wa ma adraka hiya Narun hamiyah Kata Allah SWT yang artinya Maka barang siapa Adapun orang yang berat timbangannya Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang meridhakan Yaitu di dalam surganya Allah SWT Siapa mereka? Orang-orang yang berat timbangannya. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, ring, ringan timbangan kebaikannya. Artinya kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka faummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا khasiru anfusahum fi خَلِدُونَ Yang artinya maka barang siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang rugi, yang merugikan diri mereka sendiri. Fi جَهَنَّمَ khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu sekali lagi keberadaan kita di kota Madinah ini hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yaitu dengan memperbanyak amal soleh terutama solat di Masjid Nabawi dan juga nanti ketika kita berada di Mekah ia memperbanyak solat di Masjidil Haram kemudian poin yang ketiga yang berkaitan dengan Masjid Nabawi ini bahwasanya keutamaan seribu kali lipat ini mencakup solat fardu maupun solat sunnah keutamaan seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi bukan sholat fardu saja dan bukan sholat sunnah saja, akan tapi mencakup dua sholat, yaitu sholat fardu dan juga sholat sunnah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, sholatun fi masjidihada. Sholat sekali di masjidku ini. Dan sabda beliau, sholatun ini umum atau ini mutlak Artinya mencakup Sholat sunnah maupun sholat fardu Jadi seandainya kita sholat maghrib tadi Di sini Maka kita akan mendapatkan pahala seribu kali sholat Maghrib di masjid yang lain Dan seandainya tadi kita sholat sunnah Ba'diyah maghrib Maka kita akan mendapatkan Pahala seribu kali sholat Ba'diyah maghrib di masjid yang, yang lain Demikian pula sholat-sholat yang, yang lain Kemudian poin yang keempat bahwasanya keutamaan seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Nabi SAW yang ukurannya sekitar 30 kali 30 meter dan juga mencakup masjid yang merupakan perluasan setelah zaman beliau. Ya, jadi keutamaan seribu kali ini mencakup masjid yang asli di zaman Nabi SAW dan juga mencakup masjid yang termasuk perluasan setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya perluasan yang terjadi setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di zaman dua orang khalifah. Yang pertama adalah khalifah Umar bin khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah khalifah Uthman bin Affan. Di, di mana di zaman keduanya radhiyallahu anhu mereka memperluas Masjid Nabawi ke tiga arah yaitu ke arah selatan, ke arah kiblat, kemudian ke arah barat dan juga ke arah utara. Perluasan mereka ke arah kiblat, yaitu ke arah depan, ini menunjukkan bahwasanya hukum perluasan ini mengambil hukum masjid yang asli. Karena apa? Karena seandainya perluasan ini tidak mengambil hukum yang asli atau masjid yang merupakan perluasan tidak mengambil hukum masjid yang asli ini saya mereka tidak akan memperluas ke arah depan. Karena arah depan masjid ini di sana ada imam. Ada imam yang merupakan pemimpin di dalam salat. Tentunya dia lebih berat untuk mendapatkan keutamaan itu. Demikian pula di saf yang di, di bagian depan ini ada soft yang pertama. Yang merupakan sebaik-baik soft bagi laki-laki. Kalau misalnya perluasan ini tidak mengambil hukum masjid yang asli ini saya mereka berdua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma saya mereka tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah mana? Ke arah depan. Mereka akan memperluas Masjid Nabawi ke arah yang lain supaya imam dan juga sof yang pertama ini tetap mendapatkan pahala seribu kali. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hukum perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum asalnya, yaitu mengambil hukum masjid yang yang asli. Kemudian panjang selanjutnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis yang sahih bahwa di dalam Masjid Nabawi ini ada daerah yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah yaitu taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana sabda beliau wasallam, Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan juga mimbarku, ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Dan rumah-rumah Nabi wasallam dulu berada di sebelah timur masjid. Yang berada menempel di sebelah timur masjid. Itu adalah rumah-rumah beliau dan juga rumah istri-istri beliau. Kemudian mimbar Nabi SAW ini posisinya kurang lebih di pertengahan Masjid Nabawi saat itu. Ya, beliau mengatakan antara rumahku dengan mimbarku. Ini adalah taman di antara taman-taman surga. Dan para ulama berbeda pendapat ketika mereka menerangkan tentang apa maksud dari taman di antara taman-taman surga. Sebagian mereka mengatakan maksudnya bahwasanya tempat ini yang disifati oleh Nabi SAW sebagai taman di antara taman-taman surga ini nanti akan dipindah ke surga. Akan dipindah ke surga dan ini adalah pendapat sebagian ulama dan pendapat yang kedua bahwasanya tempat ini yaitu raudhah ini disunahkan kita untuk melakukan ibadah di situ di mana ibadah ini bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsiran makna dari raudhatun min riyadil jannah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh kami pengarang buku ini, Syekh Abdul Muhsin, bahwasanya kita disunahkan ya di dalam rawdah ini untuk melakukan salat-salat yang di yang dianjurkan. Itu salat-salat nafilah. Dan bukan salat-salat fardu. Kemudian disunahkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Dan disunahkan kita untuk zikrullah di dalam rawdah ini. Dengan syarat tidak terjadi mudarat. Ya, tidak terjadi mudarat ketika kita melakukan sholat di sana. Mudarat baik mudarat kepada diri kita sendiri maupun mudarat bagi orang lain. Apabila terjadi mudarat bagi diri kita sendiri maupun orang lain maka tidak diperkenankan kita berpayah-payah untuk melakukan sholat di raudhah. Ya Rasulullah SAW bersabda la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri kita sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang orang lain. Apabila kita dimudahkan untuk bisa datang dan masuk ke dalam raudhah dan sholat di dalamnya maka silakan. Ya silakan kita masuk ke sana. Akan tapi kalau sulit dan susah dan kita tidak bisa masuk kecuali dengan memudarati diri sendiri ataupun orang lain, maka tidak diperbolehkan. Adapun sholat fardu maka tetap disunahkan bagi laki-laki untuk menempati saf yang pertama. Karena keumuman sabda Nabi SAW Khairu sufufir firrijal awwaluha Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan Ya untuk sholat fardu Maka tetap disunahkan bagi laki-laki untuk menempati saf yang pertama Poin yang selanjutnya adalah masalah Sholat di halaman Masjid Nabawi Ataupun di luar halaman Masjid Nabawi Solat di dalam masjid atau sholat di dalam masjid jelas pahalanya. Kita akan mendapatkan seribu kali lipat. Adapun sholat di halaman Masjid Nabawi, maka mayoritas ulama mereka mengatakan apabila halaman tersebut dibatasi oleh pagar, seperti yang kita lihat di Masjid Nabawi, maka dia mengambil hukum asalnya, yaitu mengambil hukum masjid. Ya mayoritas ulama sekali lagi mereka mengatakan apabila halaman masjid ini dibatasi dengan pagar, maka ini mengambil hukum masjid. Artinya apa? Artinya orang yang sholat di halaman, maka dia akan tetap mendapatkan seribu kali seribu kali lipat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan e, sebagian mengatakan bahwasanya seribu kali lipat hanya didapatkan bagi orang yang ada di dalam masjid ini. Oleh karena itu, pendapat yang hati-hati atau lebih hati-hatinya bagi seorang penziarah sebisa mungkin dia bisa sholat di dalam masjid ya di dalam masjid dan tidak sholat di halaman masjid Nabawi supaya kita bisa keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini. Adapun sholat di luar pagar masjid Nabawi atau di luar pagar dari halaman masjid Nabawi apabila terpaksa misalnya seperti terjadi eh, apa ketika sholat Aid atau ketika e, sholat Jumat, maka terkadang ada orang yang sebagian sholat di, di luar pagar dari masjid Nabawi atau di luar pagar dari halaman masjid Nabawi. Maka dalam keadaan seperti itu dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat. Karena pahala seribu kali lipat ini hanya didapatkan bagi orang yang berada di dalam masjid atau yang mengambil hukum masjid itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Salatun fi masjidi. Salat sekali di masjidku ini. Khairun min alfi salah. Lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain, kecuali masjidil haram. Beliau mengatakan masjidi. Biasanya pahala ini hanya berkaitan bagi orang yang salat di Masjid Nabawi. Kemudian poin yang selanjutnya telah tersebar ya di kalangan kaum muslimin bahasanya orang yang salat atau orang yang datang ke Madinah maka diwajibkan dia untuk melakukan sholat arba'in yaitu melakukan sholat sebanyak 40 waktu yang kurang lebih kalau dihitung hari adalah 8 hari berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man sholla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang salat di masjidku selama 40 salat dan tidak pernah ketinggalan satu salat pun, maka akan diberikan dia dua ketetapan, akan ditulis baginya dua ketetapan atau ditulis baginya bara'atun minan nar. Ditulis baginya berlepas diri dari neraka. Artinya terbebas dari neraka. Wa najatun minal adab dan akan ditulis baginya keselamatan dari adab. Wa bari'a minan nifaq dan dia akan diselamatkan dari keni kenifakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad namun beliau hafizahullah di sini mengatakan bahasa hadisnya dhaif. Hadis ini hadis yang doif, artinya tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu perkaranya luas. Artinya barang siapa yang dimudahkan oleh Allah datang ke sini, maka silahkan dia sebanyak mungkin sholat di Masjid Nabawi. Tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Kemudian di antara e, perkara yang berkaitan dengan e, Masjid Nabawi ini, atau yang kedua adalah tentang e, ziarah ke Masjid Kuba. Jadi poin-poin yang berkaitan dengan masjid Nabawi kita cukup, cukupkan dengan poin-poin yang tadi. Kemudian yang kedua tentang berziarah ke Masjid Kuba. Masjid Kuba yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun pondasinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau membangun Masjid Nabawi ini. Jadi Rasulullah SAW sebelum beliau datang ke kota Madinah, beliau mampir dulu ke desa Kuba yang posisinya berada di sebelah selatan kota Madinah, kurang lebih 5 kilo. Dan beliau tinggal di sana, ada riwayat yang mengatakan 5 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian hari Jumat beliau datang ke sini. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ala kulihal, beliau SAW sebelum datang ke sini, beliau sempat mampir di sana dan beberapa hari di sana tinggal di Kuba, kemudian membangun Masjid Kuba, yaitu membangun pondasi Masjid Kuba. Dan berkaitan dengan Masjid Kuba ini, di sana ada beberapa poin yang juga harus kita perhatikan. Yang pertama, tentang sebagian mengatakan bahwasanya Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun dibangun oleh eh, dibangun di dalam Islam bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam adalah Masjid Kuba. Ini ibarat seperti ini kurang pas. Ibarat yang benar bahwasanya Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sebelum Masjid Kuba ini sudah ada masjid-masjid yang lain. Sudah ada masjid-masjid yang lain. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya selama dua tahun beliau tinggal di Madinah. Sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah ini, maka kaum muslimin saat itu mereka memakmurkan masjid-masjid dan juga sholat. Menunjukkan bahasanya, sebelum Rasulullah SAW membangun masjid Kuba, di Madinah ini sudah ada masjid. Di mana kaum muslimin sholat di dalam masjid-masjid tersebut. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang sholat di Masjid Kuba. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahara fi baitihi, thumma ata masjid Quba, fa shalla fihi salatan kana lahu ajru umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan salat di dalam Masjid Kuba sebuah salat, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah menunjukkan tentang keutamaan orang yang sholat di Masjid Kuba bahwasanya dia akan mendapatkan pahala umrah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ziarah ke Kuba ini bahwasanya keutamaan mendapatkan pahala umrah ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena beliau SAW mengatakan fasalla fihi sholatan kemudian dia sholat di dalamnya dengan sebuah sholat dan ini umum atau mutlak entah itu sholat fardu maupun sholat sunnah Jadi, seandainya kita datang ke masjid Kuba ya kemudian sholat zuhur di sana maka kita akan mendapatkan pahala umrah dan seandainya kita datang ke sana pagi hari kemudian sholat duha di sana maka kita juga akan mendapatkan pahala umrah kemudian yang keempat di antara poin yang penting yang berkaitan dengan Masjid Kuba dilarang seseorang datang dari tempat yang jauh ke kota Madinah ini dengan menjadikan tujuan utamanya sholat di Masjid Kuba. Ya dilarang seseorang datang dari tempat yang jauh misalnya dari Indonesia atau dari negara yang lain. Datang ke kota Madinah dengan tujuan utama untuk sholat di Masjid Kuba. Karena apa? Karena ini menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebutkan tadi bahasanya Rasulullah SAW membatasi bolehnya kita berpayah-payahan, bepergian ke tempat yang jauh untuk beribadah dengan tiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Dan di sini beliau tidak menyebutkan Masjid Kuba. Adapun orang yang sholat di Masjid Nabawi terlebih dahulu, kemudian baru sholat ke Masjid Kuba, maka ini yang diperkenankan, ini yang disyariatkan. Jadikanlah tujuan kita yang utama adalah sholat di masjid Nabawi. Baru setelah itu ada kemudahan kita melakukan sholat di masjid Kuba. Ini yang diperbolehkan dan ini yang disyariatkan. Adapun datang dari tempat yang jauh ke kota Madinah dengan niat yang utama adalah sholat di masjid Kuba, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian eh, Rasulullah SAW dalam eh, sebuah hadis, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiallahu anhu Beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW dahulu beliau berziarah ke Masjid Kuba kulla sabtin setiap Sabtu masyian wa Kiban baik berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan fasalla fihi salatan kemudian beliau salat di di dalamnya Para ulama berbeda pendapat tentang masalah makna fayusalli fihi Rakatain Kemudian salat di dalamnya dua rakaat. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kulla sabtin. Makna dari sabda uh, dari ucapan Abdullah bin Umar kulla sabtin, setiap Sabtu. Pendapat yang pertama bahwasanya yang dimaksud dengan Sabtu di sini adalah hari Sabtu. Hari yang datang setelah hari Jumat. Mereka mengatakan disunahkan kita untuk mengunjungi Masjid Kuba pada hari Sabtu, yaitu hari yang datang setelah hari Jumat. Dan ini adalah e, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya makna dari kula sabtin ini bukan hari Sabtu. Tapi yang dimaksud adalah setiap pekan. Setiap setiap pekan, yaitu tujuh hari seka, sekali. Mereka mengatakan Sabtu apabila tanpa al bukan as-sabtu maka maknanya adalah pekan. Ya sebagaimana ucapan para sahabat Nabi SAW ketika mereka dituruni atau di, e, turun hujan di kota Madinah selama seminggu. Saat itu mereka mengatakan kami tidak pernah melihat matahari, kami tidak melihat matahari selama sabetan. Kami tidak melihat matahari selama sabetan, maksudnya selama satu pe, satu pekan. Menunjukkan bahasanya kalimat sabet di sini menurut dari sini adalah satu pekan dan bukan maksudnya adalah hari hari Sabtu. Jadi ini adalah pendapat e, sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna dari kulla sabtin setiap Sabtu di sini adalah setiap pekannya. Oleh karena itu tidak ada e, keutamaan khusus seseorang yang berziarah ke Kuba pada hari Sabtu. Al-Imam Malik rahimahullah, imam orang Madinah di zaman beliau sahibul madhab yang memiliki atau yang e, intisab kepadanya madhab maliki Beliau pernah ditanya oleh sebagian orang Pada hari apa engkau mengutamakan untuk ziarah ke Kuba Dan beliau saat itu tinggal di kota Madinah Ya beliau mengatakan La ubali fi ayyomin jitu Ya aku tidak peduli kapan aku datang ke kota ke, ke masjid Kuba Artinya apa? Tidak ada keutamaan satu hari dibandingkan hari yang lain di dalam masalah berziarah ke Masjid Kuba ini. Ini adalah pendapat yang yang kedua. Kemudian tentang masalah eh, eh poin yang lain tentang masalah umroh ini, ya apakah eh, pahalanya ini bisa menggugurkan kewajiban umroh seseorang? Karena Rasulullah SAW di sini mengatakan bahasanya orang yang sholat di Masjid Kuba dia akan mendapatkan pahala umroh. Apakah maksudnya orang yang sholat di Masjid Kuba kemudian dia tidak berkewajiban untuk melakukan umroh? Maka jawabannya tidak. Karena yang dimaksud oleh e, Rasulullah SAW di sini adalah masalah jazaknya, yaitu masalah pahalanya, masalah ajarnya. Adapun ijza kecukupan maka tidak cukup. Apabila seseorang memiliki kewajiban untuk umroh, dan pendapat yang benar bahwasanya umrah ini wajib sekali seumur hidup bagi orang yang terpenuhi syarat wajibnya. Ya apabila dia termasuk orang yang wajib untuk menunaikan ibadah umrah, maka tidak e, menggugurkan dia perginya dia ke Masjid Kuba untuk melakukan sholat di Masjid Masjid Kuba. Dia mendapatkan pahala umrah, akan tetapi apa yang dia lakukan ini tidak menggugurkan kewajibannya. Contoh yang lain adalah sabda Nabi SAW ketika beliau berbicara tentang surat Al-Ikhlas. Bahasanya surat Al-Ikhlas ini sejajar dengan sepertiga Al-Quran. Sejajar dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah pahalanya. Ya, seandainya seseorang ketika sholat dia membaca surat Al-Ikhlas tiga kali, apakah gugur kewajiban dia untuk membaca surat Al-Fatihah? Jawabannya ti tidak dia membaca surat Al-Ikhlas tiga kali itu pahalanya seperti membaca satu Al-Qur'an karena sepertiga kali tiga satu Al-Qur'an akan tetapi ini tidak menggurkan kewajiban dia untuk membaca surat Al-Fatihah karena Rasulullah SAW bersabda la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab tidak sah orang yang salat sementara dia tidak membaca Al-Fatihah kemudian sabda beliau SAW Man tatahara fi baytihi Barang siapa yang sholat di rumahnya Maka ini buka, Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Berwudu dari rumahnya Maka ini tidak atau bukan merupakan keharusan Ya bukan merupakan kelaziman Artinya orang yang mau mendapatkan pahala umrah Harus bersuci dari rumahnya Tidak Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksudnya Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Ini menunjukkan bahasanya yang disyariatkan Untuk datang ke Masjid Kuba adalah orang-orang yang ada di sekitar Masjid Kuba Yang bisa bersuci dari rumahnya dan Sholat di Masjid Kuba dengan wudhu dia Yang dia lakukan di, di rumah Ini adalah ucapan para ulama Jadi seandainya kita datang ke sana Tanpa berwudhu Kemudian kita berwudhu di Masjid Kuba Kemudian kita sholat Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat yang sahih, ya Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi Masjid Kuba ke ajri umrah." Salat sekali di Masjid Kuba itu akan mendapatkan pahala umrah. Au kama qala Rasulullah SAW atau seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dan di dalam riwayat ini beliau tidak menyebutkan barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Menunjukkan bahasanya orang yang sholat di Masjid Kuba dan dia bersuci dari sekitar Kuba dan tidak bersuci dari rumahnya maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala umrah tersebut. Kemudian tentang tempat yang ketiga yaitu berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kedua orang sahabat beliau yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu Dalilnya adalah keumuman hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk berziarah kubur yang beliau SAW mengatakan Zurul kubur Fa innaha tudzakkirukumul akhirah hendaklah kalian berziarah kubur Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat Dan hadisnya sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim Sebagian sahabat Seperti Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma beliau ini adalah anak dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Beliau dulu apabila datang dari safar, datang dari bepergian, maka beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab yang merupakan bapak dari Abdullah bin Umar. Kemudian cara untuk melakukan ziarah di sini adalah kita datang dari arah depan, kemudian kita mengucapkan salam satu persatu kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar dengan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita meninggalkan tempat dan barang siapa yang ingin mendoakan ya untuk Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar maka silahkan dia berdoa akan tetapi menghadap ke kiblat. Ya silahkan dia berdoa dengan menghadap ke kiblat. Yang misalnya ingin mengatakan Allahumma fir lahum, Allahumma rahmhum misalnya, maka silahkan dia berdoa tetapi dengan menghadap ke kiblat dan ini yang dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW beliau dikuburkan atau meninggal pada tahun 11 Hijriah dan dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha dan ini merupakan kekhususan para nabi di mana mereka apabila meninggal di sebuah tempat dikuburkan di tempat itu juga ya sebagaimana hadisnya Abu Bakar As-Siddiq ketika para sahabat radhiyallahu anhu mereka berselisih pendapat di mana kita akan menguburkan Rasulullah SAW maka e, Abu Bakar As-Siddiq yang di tengah perselisihan tersebut beliau mengatakan aku mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak aku lupakan yaitu apa bahwasanya seorang nabi itu dikuburkan di tempat di mana dia Eh, seorang nabi tidaklah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat yang dia senang untuk dikuburkan di situ. Oleh karena itu, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menyuruh para sahabat untuk mengubur Rasulullah SAW di tempat di mana beliau meninggal. Ya, di firash, tempat tidur di mana beliau mening meninggal. Beliau dikuburkan di kamar Aisyah di pojok barat selatan dari rumah Aisyah atau kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dua tahun kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah. Dan dikuburkan di belakang Nabi SAW, persis di belakang beliau. Dan kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan pundaknya Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi agak ke bawah. Kemudian sepuluh tahun kemudian dikuburkan Umar bin Khattab di belakang Abu Bakar. Menurut sebuah riwayat. Dan kepala Umar bin Khattab juga demikian. Sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq dan semuanya dikuburkan di kamar Aisyah. Kemudian hendaklah kita berhati-hati dari cara berziarah yang tidak dibenarkan. Ya ketika kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ziarah yang tidak dibenarkan? Di antaranya adalah berziarah ke makam Rasul dengan tujuan untuk meminta kepada Rasulullah SAW dan juga beristighatsah dengan beliau dan meminta hajat kepada beliau maka ini tidak diperkenakan dan termasuk syirik di dalam agama ini karena yang namanya permintaan dan juga doa ini adalah kekhususan Allah SWT di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ad-du'a ibadah doa itu adalah ibadah hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga yang yang lain oleh karena itu tidak boleh kita datang ke makam Rasulullah SAW untuk meminta dari beliau. Yang kita lakukan adalah mengucapkan salam atau mendoakan beli, beliau dan juga bukan berdoa, berdoa kepada beliau. Kemudian di antara kesalahan adalah seseorang berziarah ke sana dengan bersedekap seperti kalau orang sedang sholat. Yang menghadap ke makam mengucapkan salam dengan bersedekap. Maka ini tidak di perbolehkan karena bentuk seperti ini hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang salat. Adapun di tempat yang lain seperti ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW maka tidak diperkenankan. Kemudian di antara hal yang yang penting juga adalah menghindari dari mengusap-usap atau mencium dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini adalah termasuk wasilah menuju kesyirikan. Ya, ini adalah termasuk wasilah menuju kesyirikan. Dan kalau kita melakukannya karena ingin mencintai Nabi SAW atau menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul, maka menunjukkan kecintaan Rasul bukan demikian caranya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Mengikuti sunnah beliau. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mengamalkan apa yang beliau ucapkan. Dan meniru apa yang beliau laku, lakukan. Itu adalah menunjukkan kecintaan yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara e, perkara atau yang e, itu adalah di antara poin-poin yang paling penting tentang masalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian kita menginjak kepada tempat yang keempat, yaitu makam Baki atau kuburan Baki. Kuburan Baki ini adalah termasuk kuburan yang lama dan umurnya sampai sekarang ini sudah 1400 tahun. Karena Baki ini yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat Nabi SAW. Ada dua pendapat di kalangan para ulama atau ahli sejarah siapa yang pertama kali dikuburkan di sana? Ada yang mengatakan Uthman bin Mas'un. Beliau adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW dan ada yang mengatakan bahasanya yang pertama kali dikuburkan di sana adalah As'ad bin Zurarah yaitu Al-Ansari, orang Ansor. Dan yang benar bahasanya di sini ada perincian. Orang yang pertama kali dikuburkan dari kalangan Muhajirin adalah Uthman bin Mas'un. Adapun orang yang pertama kali dikuburkan dari kalangan Ansor maka adalah As'ad bin Zurarah untuk mengumpulkan di antara dua uh, pendapat ini Kemudian cara untuk melakukan ziarah di sana adalah kita yang pertama kita mengucapkan salam secara umum. Salam yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Di mana di antara lafaz yang beliau ajarkan adalah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang artinya semoga keselamatan atas kalian Wahai penduduk negeri Dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam Sesungguhnya kami akan menyusul kalian insyaAllah Aku memohon kepada Allah Al-afiyah untuk kami dan juga untuk kalian Al-afiyah maknanya adalah Keselamatan dari berbagai keburukan Atau berbagai kesusahan Ini adalah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW Dan seandainya kita membaca doa ini maka sudah cukup tidak perlu seorang penziarah mengkhususkan satu persatu dari para sahabat yang dikuburkan di sana. Kemudian yang kedua, adab yang kedua ketika berziarah adalah kita mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW bersabda, Zurul kubur fa innaha tudhakirukumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ini adalah cara berziarah ke baki yang disunahkan dan e, banyak para sahabat sekali lagi yang dikuburkan di Baki ya, dan jumlah tidak sedikit di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf yang dikabarkan masuk surga kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga dikabarkan masuk surga kemudian ada Sa'ad bin Mu'ath ya termasuk pemuka kaum Ansar dan juga ada Abbas pamannya Nabi SAW ada Sofiyah bibi beliau dan di sana juga ada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya kurang ada sembilan orang mulai dari Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah dan juga yang lain. Kemudian putri-putri beliau ada empat orang dikuburkan di sana dan perlu kita ketahui bahasanya tidak ada di antara kuburan mereka yang diketahui dengan pasti. Ya tidak ada kuburan mereka saat ini yang diketahui dengan pasti dan para ulama menyebutkan bahasanya kuburan para sahabat yang diketahui dengan pasti di dunia ini hanya ada dua kuburan yaitu kuburan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang diketahui dengan pasti dan dengan ijma para ulama. Adapun kuburan yang lain yang ada di Baqi maupun di Uhud ataupun di Mekah ataupun di Taif ataupun yang ada di Suriah maka kuburan-kuburan sahabat tersebut atau yang dinisbahkan terhadap para sahabat tersebut tidak ada yang bisa dipastikan. Oleh karena itu cukup kita dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu mengucapkan salam secara umum. Dan adalah kita menghindari dari ziarah-ziarah yang tidak dibenarkan. Ya ketika kita ziarah ke Baki, ya diantaranya adalah meminta kepada orang yang sudah meninggal di sana meskipun meminta kepada para sahabat atau meminta kepada ahlul bait maka ini adalah termasuk syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian juga menghindari cara-cara yang merupakan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW yaitu e, berziarah ke baki dengan keyakinan Kemudian diantara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berziarah ke baki dan juga kuburan yang lain tidak boleh seseorang berkeyakinan bahasanya berdoa di sana itu lebih mustajab daripada berdoa di tempat yang lain. Karena ini tidak ada dalilnya. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita tempat-tempat dan juga waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah antara doa dan seperti ini yaitu antara adzan dan iqamah. Kemudian juga ketika sujud, maka ini adalah tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab. Dan beliau SAW tidak pernah mengabarkan bahasanya berdoa di kuburan meskipun adalah kuburan orang-orang yang soleh ini mustajab. Ini tidak pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah berziarah ke kuburan suhada Uhud. Yang di mana mereka para suhada ini adalah e, para sahabat Nabi SAW yang ikut berperang bersama Nabi SAW pada tahun 3 Hijriah yang tempat peperangannya adalah di dekat gunung, gunung Uhud dan meninggal saat itu kurang lebih 70 orang sahabat di antaranya adalah Hamzah paman Nabi SAW kemudian juga Abdullah bin Jahash anak dari bibi Rasulullah SAW dan juga Handalah Ghasilul Malaikah sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat kemudian juga para sahabat yang lain banyak yang mereka gugur ketika perang perang Uhud. Dan e, Nabi SAW di masa hidup beliau, beliau pernah berziarah ke, ke, ke Suhada Uhud. Demikian pula para khulafa yang datang setelah beliau, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka dulu berziarah ke makam para Suhada Uhud dan keumuman sabdi, uh, sabda Nabi SAW zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian oleh karena itu kita disunahkan ya untuk pergi ke suhada Uhud untuk mengucapkan salam kepada mereka secara umum seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga untuk mengingat kematian. Kemudian diantara eh, di antara hal yang perlu kita perhatikan bahasanya ziarah ini atau ziarah kubur ini hanya disunahkan bagi laki-laki. Adapun wanita, maka para ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang membolehkan karena keumuman hadis zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur. Artinya ini mencakup laki-laki maupun wanita. Mereka mengatakan hikmah dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini dibutuhkan oleh laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu mereka mengatakan ini adalah umum. Artinya seorang wanita pun juga disunahkan untuk berziarah kubur. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita muslimah untuk berziarah kubur. Ya, mereka mengatakan bahwasanya hadis umum tadi dikhususkan dengan hadis yang lain bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berjarah kubur dan hadisnya Hasan hadisnya Hasan dan laknat artinya adalah Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya mereka dilaknat yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan larangan. Dan setiap perkara yang di situ ada ancaman laknat, maka ini menunjukkan bahasanya perkara tersebut adalah dosa dan termasuk dosa-dosa besar. Ya, oleh karena itu sebagian ulama mengambil pendapat yang kedua ini dan ini yang dikuatkan oleh uh, syekh kami atau guru kami yaitu Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala beliau menguatkan pendapat yang kedua bahwasanya dilarang bagi seorang wanita muslimah untuk berziarah kubur ke, ke Baqi, ke Uhud maupun ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keumuman hadis. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati dan apabila seorang muslimah, seorang wanita ini dia meninggalkan ziarah kubur, dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Tidak ada di antara ulama yang mewajibkan ziarah kubur. Seandainya seseorang wanita muslimah meninggalkan ziarah kubur, maka maksimal dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Dan apabila dia ngotot, ia ingin berziarah kubur, maka ada kemungkinan dia terkena apa? Terkena laknat. Ya oleh karena itu, yang lebih hati-hati bagi seorang muslimah adalah tidak berziarah kubur sebagaimana ucapan muallif ya pengarang di sini hafizahullah taala dan alhamdulillah ya pintu-pintu kebaikan bagi seorang muslim dan juga muslimah ini banyak. Ya jadi e, amal soleh bukan hanya ziarah kubur saja. Di sana ada amal-amal soleh yang lain, ada solat, ada puasa, ada membaca Al-Quran, ya, sodakoh, birul walidain, ya dan juga amalan-amalan alhamdulillah cukup banyak yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Oleh karena itu sekali lagi yang hati-hati bagi seorang wanita muslimah adalah tidak melakukan ziarah kubur. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan seandainya ada pertanyaan sekali lagi maka disampaikan dengan melalui kertas. Ya dan apabila tidak ada maka segera kita cukupkan dan kita tutup ya kajian pada sore hari ini. Untuk kajian besok sore yang masih ada di sini, kita akan berbicara tentang manasikul umrah tata cara melakukan ibadah umroh Dan saya harap bagi yang sudah hadir sekarang ini Dan besok masih ada di sini Tolong disampaikan kepada yang lain Ya tentang masalah e, manasikul umroh Dan ini saya anggap lebih penting daripada kajian kita sore hari ini Karena memang tujuan kita utama Datang ke Saudi ini adalah ingin melaksanakan umroh itu sendiri Dan hendaklah kita berilmu dulu sebelum kita mengamalkan Ya sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan juga sebelum perbuatan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.